niki kan mergi napa. Terus ngeten nggih. Kula terangno ilmu hakikat, menjen gelem ra gelem niki kedah diterangno nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip ta mati? Saiki lho pas do ngaji jalalan. Urip yakin. Iya. Nah, iku keliru, ilmu ilmune sampean berarti si ilmu syariat. Nak cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. urip esok nak wis napa? Mati. jadi iya nek akhirat. Jadi sampean kowe nak mati urip. Nah saya ini mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, rapati saya mikir. Misalnya saman saya ini beda. bedai. dengan saya ini nganggep duit itu penting, penting banget. Sampai neng akhirat itu ora butuh duit, ngerti mana duit itu penting ngerti ini akhirat. Malane kaji Nabi nak nerang no ilmu hakikat itu unik. niku masyur riwayat saking poro wali, poro ulama ya tentu musal sal musal salah gitu nganti dok kanjeng Nabi. Kaji Nabi ngumpama nongeten. Anna mun wa idama tu intabahu. Kula maknane anna su te pira-pira manusa iku niyamun hakikatnya mau turu. Saya Saiki sampai ku turu, mana maknane turu iku rapati sadar. Wa idama tu intabahu nalikane mati niku tangi utawa ngilir Contoh gampang ngeten nggih, sampean ning donya nganggup duit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, itu tangga penting. Ternyata sampean ning akhirat yang paling penting ya sujud temen ning donya. Sehingga terus kowe getun. Ya Allah, aku zaman ning donya gara-gara rasa-rasan gak tahajud. Gara-gara rasa-rasan aku gak sholat. Ternyata ning akhirat yang penting itu sholat. Mergo duit iku ora penting, pengaruh ya ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting blas. Suara kula ora diwajibno mulang wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib ya kepeksa napa? Dilakoni. Mungkin kalau wacana biri karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebonan itu ya kalau terang. Jing ben sampai naik semati, itu istilah Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatim min hadza fakashafna anka aka fabasorukal yauma hadid. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didawi pangeran ini. Jongkoi dice lali songko peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakasafna angka gitu aka. Saiki tutup-tutup itu tak buka. fabasoruka mongko te peninggal siro al yauma ing dalam iki dino hadidun jadi cerdas jadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ke alam yalbasu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. jubule hakikat itu semua gak penting dengan akhirat. Yang penting adalah kayak ngusap cahaya tim terus buat sodakoi, kue sujud buat pangeran buat nikmati, kue ngaji ngeneki buat syukuri. Hal-hal sing zaman yang dunia mbak anggap penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ono kiai ikhlas di musola panjang mbak Arani kiai cilik. Sing pejabat struktural yang ormas gede mbak Arani kiai top, mergo jabat yang ormas gede. Jebul ya iku neng akhirat kotoran sing banyak kiai cilik. Iso nyafati kue. Kiai oleh dendam neng akhirat. Pas konya nyafati kue serag lemah. tau mbak Arani kiai cilik. Lo <laughs> dendam itu diolah no pangeran. Mulane kowe jogeman, ngenyak kiai cilik iso wae gedhe indawah engko kata Ruba as asa akhbaro matfu'in bil abwab law aksama ala Allah la abarrohu dari kanjeng Nabi akeh zaman ning donya wong sawangane kedual-dual rambute pakaiannya compang-camping tapi umpomo sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani sing masyur disebut jenenge Uwas napa Alkorn. Was Alkorn itu ora Jumatan. Merkoran ora pakaian seng cukup kanggo nutupi aurat gue berangkat Jumatan. Mergo dene rawani di klambi loro. Nah di loro kuatire dene ana wong ra di dene dihisab mergo luweh kok ora dikekno. Ben dekne klambine ora bebas hisap. mung anggo sitok-tok. Mengko subhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah nak loro luweh kena hisab. Mangan yang ngono, ini mau sedina mangan sing nak mati. Nah iku umpama haram ya halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena. Kira usah jajal. <laughs> Engko nang terus do jajal mati dewi dewi wah malah repot kabeh. Goblok kowe nang jajal, wong kowe ra wes alqorni. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep frustasi. <laughs> Dadi wong iku nak ra kelase dipeksa napa? No? Eh, ya wong nak kelasnya mau cerita wae bahwa kita mencintai orang nopo soleh ngono. Tapi ora usah tiru. Paham nggih? Nak serap bakat usah tiru. Misal koyo kue misalnya seneng Gus Ba, Gus Ba idolaku kue Kowe ape niru ngalime, malah ora ati kowe. niru wis lucune guyone ngono ae, ora usah niru ngalime, malah lara kabeh. ngapa ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, terus Sinawi Anatut. Talibin ora ah, kok bergolek dua, malah bojomu nyanyi malah malah bencana besar. Wong ora ora kapasitase ora usah niru. Kaya kula ngidolano Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih mboten niru. Tahajud rong rakaat ngono. Terus sampe delok sikilmu rong mlempoh terus. <laughs> Didelok meneh korong mlempoh terus. <laughs> ora usah ngono. Kula nak tahajud rong rakaat terus ndonga aku nih Kanjeng Nabi saya idola mergo Sayyidul Khalqi pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula mboten akramul khalqi kan nganti ngono. Ya, buatan usah kalau buatan akromul, akramul kholqi. Ya kepen sehingga akramul kholki salat nganti kono. Kula buatan, nggih ngaten-ngaten mawon Gusti. Ibu sih bener paham nggih. Jadi wong sadar napa? Kapasitas. saya rasa niru wes Al-Qarni. Sementing aja niru Firaun ngono wae, sementing aja niru fir'on, Nah. Mungkin kalau wacana memang takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teksnya. Abdul Qasim Al Junaidi itu siapa yang nggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abdul Qasim Al Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, ya konteks kekinian, konteks sing sausi Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Buatan modern sing ala kita ndak. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak buatan Abdul Hasan Al Asy'ari, anut Abu Mansur nopo Al-Maturidi dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat ini gua Abu Hanifah Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali itu mengapa menjadi definisi begitu karena dulu Gini ternyata ini wadah ormas yang nentang, firqah teng Arab kata si nentang. ikut takrif apa nabi atau ngendikan ngono kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma ana alihil yoma wa ashabi orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanat-sanat kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. leyo ya Nabi rawimu sopo Imam Bukhari, Imam Bukhari ku sopo. Murid Imam safi Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam safi Saya apal sanatnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanat saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kue roh Amerika, karo, kue koroh roh Amerika ono dulu neng TV. Wong TV ya e buat dadi ono sanat kok Imam Syafi'i ono sanat. Kue koroh nak ketua DPR tersangka jari sopo, jari TV. Sanatem kok di TV. Kue raiso, roh dewe. Orang mungkin kue roh ke KPK pas sidang. Saya kira takoi, Nabi dawong ini, ora ulama, Nabi langsung. Kue kok roh Nabi dawong ngono. Kayak pemuni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng Gelem ra gelem kayak kudu nyebut guru, mulane ono tradisi nyebut sanat, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saya kadang goblok, ono wong ngomong ono. Gak ada ulama yang penting nabi. Ulama itu bisa salah. Kalau nabi ya bisa salah. Lah kok ora nabi atau salah dari sopo? Dari ulama. Lah kok dari ulama? Dari serap percaya. Mana nak goblok kok jono nemen Goblok aja aja. Kalau yo gumun mbek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye, sanate ku piye. Makanya masyur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat. Masyur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku. Lama arafna rabbi. Tentu kita tidak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran ana sing mulang. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso guru gurune nek pangeran itu wujud kidam bako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh kanjeng Nabi mergo aku misalnya. Misalnya kulo murite Mbah Mun, murite Mun muridnya murite Zubair, Mbah Zubair muridnya Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mas Kumambang murite Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu murite Sayyid Abi Bakar Sato Singarang Ianatut Talibin, muridnya Sayyid Usman nah, Sayyid Zaidi Dahlan, Zaidi Dahlan muridnya Sayyid Usman Adim Yati terus nanti ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik di guru jenis Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenis Imam Nafek Imam Nafek di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menangkan jenis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu apal sanad. Lah nek rapal yang nempil Pokoknya jari Gus Pak ngono. Lah wis Gus gampang Gus. Luwih napa? gampang. Sono ini takok wae kok angel mah. Tapi kamu mau nah sehingga karena nanti klaim tentang nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanatnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abu Abu siapa? Abu Hasan al Asyari sama Abu Mansur al Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanat dan tasawuf? Kita menyebut Abu Qasim al Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanat oke Kita menyebut misalnya Abu Hanifah, siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini sesuai periode. Karena wulidah Syafi'i yaumama tak Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus menyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah sanat fakih misalnya begini, sama saya kita bedai. Kena arah percaya neraka. Sama saya kita beda. Ya wong wedok sing dipegat bujuni, dipegat loh ya. Itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran tuh ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu tiga kali kurun. Tidak loh, hanya tiga kali kurun. Kemudian Abu Hanifah berpendapat kurun itu suci. Cara Imam Syafi'i Quran itu head. Sing sitok muni tiga kali putaran masa head, sing sitok tiga kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau tiga kali putaran suci ya berarti sama dengan tiga kali putaran head. Sebenarnya polanya sama ya, kisarannya tiga bulan, tiga bulan setengah. Karena satu bulan perempuan rata-rata ya head, ya suci. Kalau headnya enam hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke. Okay. Pertanyaannya adalah Iya itu yang head. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya pemenang ndelok terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya idahnya itu tiga kali masa suci atau masa head. Ya tadi yang khilafnya tadi ya atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan tiga kali masa suci Abu Hanifah head. Itu dibulak balik sama sebetulnya karena ya ya ya sama lah kira-kira. Makanya tawalah wale mirip lah. Khilafnya itu lafzi kalau dalam bahasa fikih. Oke lah itu sampean ra perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau head, kalau perempuan tadi sudah ada head, misalnya wanita hamil. Wanita hamil itu head dalam yang wajar saja. Tidak head. Akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil nggak ikut ayat tadi tapi ikut waulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Bagi yang hamil idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang idah dengan head, trennya kan tiga bulan, tiga bulan setengah, gitu, kan? Ya, kalau tiga kali masa suci atau masa sehat trennya berapa kali? Tiga bulan sampai empat apa? Bulan. Gitu, kalau satu bulan kan ngalami head, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia idah berapa bulan? Ya, mulai nara tahu ngaji, ora mesti kang. Nak diceraikannya hamil pas bulan pertama, berarti idai lima bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas kesembilan, idai hari. Lah ini yang menjadi misteri. Terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau sana sanate Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian. Itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. tak didik aku ya, orang cerdas, mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, paham ya? Buatan ini kita ceritanya fakih. Kau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis fakih. Bos ane gue cucu uang darah nih gue gue alim tafsir. Jadi gue yo ya kecewa karena Rian kalau ngaji fakih yo ya tenanan. Kalau kula baleni malih Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan tiga bulan atau tiga bulan setengah atau empat bulan ya lihat apa e, jumlah jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa empat bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoni. Ini udah tak warai kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya contohnya Sriwe yo, kalau nak Zainab mari sakralan ya. Saya juga apa? apa? Juli, yakin ya. Saiki Sri Khed, tanggal biro sesok tanggal piro? 25, Khed tanggal 25. Nak santri sing goblok orang biasa detail. Kau kagian utang, bukan kagian masalah, orang detail. Nah, oleh mulai ini dok, Gus Sri Khed bulan Juli. Oke, Khed bulan Juli. Berarti nak Khed rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, berjuli Agustus ya apa suci barang suci tanggal berapa kalau enam hari berarti tanggal dua lah anggapnya tanggal dua Agustus suci akal luturi kan belas hari berarti akal lima belas hari kalau lima belas hari berarti tanggal tujuh belas Agustus head lagi tapi itu jarang terjadi karena rata-rata head itu enam hari berarti akal luturi rata-rata empat hari coba sekarang kalau dua tanggal dua apa tadi? Agustus dia suci ditambah dua empat dua enam baru khat lagi. Dua khat, khat lagi Agustus September baru tanggal dua suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami head suci head sudah ngalami berapa bulan tadi Juli Agustus September Terus kue berhubung santri rapat kakean mikir, pokoknya telung wulan niku wis telung wulan mbahmu wong juline entuk nguri. Faham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya itu nak ra telung wulan patang wulan. Terus kadang ono kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude iku pirang? Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane podo. Faham tak maksud? Faham sing maksud? Nak diitung wulan ya mau, mulai Juli Agustus September. Engko iso wae nganti Oktober. Terus wong muni patang patang sasi. Padahal hakikate Juli ning ngicipi kok guri, September ngicipi kok ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan tiga bulan atau empat. Ayo mikir jauh senangannya dijajani swarga, paham ya? Nah, Iku waktu gale kulon di anak, kulon nyontok anak kulon mergo sing roh kula Anak kulon jenis Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, iku berarti lagi berang dino nomor Terakhir Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis ganti tahun. Wong Leo mau takok ngene, anak lahir tahun tanggal Tanggal tahun Rongai saya kira Rongai itu wis setahun, setahun mbahmu lagi. Paham ya? Ini contoh nih. Kau jauh tenanan nih kira guyon dulu. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Pinten? Patli dino. Bareng tanggal loro 2017 kalau takoi ibu pernah sopok Gus Anam lahir tahun biro, orang piro? enam, Masa itu wis setahun, Gus. Bayangannya wis tahun wis melayu. <laughs> Padahal baru enam hari. Aku lo bulak balik bantah kiai sing ratau sinau. Gus salah satu kure biro, Rata kure tolong wulan. Pokoknya tolong wulan, tolong khetan, tak tolong suci. Lah ya biro Gus? Ya tolong wulan, cek patang wulan, cek limang wulan, terakhir tren. Sing tegas. Gus tegas mbahmu iki ra iso tegas hukum ini iki ra iso tegas wong hitung-hitungane ra iso tegas kok kon. Tegas. Lah saiki nak khete malah nyakang Sri khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli ya ngicipi. <laughs> Agustus kok gurine ya ngicipi ngarep. Ngicipi guri. Malah angel meneh ngitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nak dekne khete Desember tanggal 17 terus suci nih terus nih lu rakyatnya setahun lu <laughs> paham tak maksudnya angel tau orang terang sampean jebule paham ya, alhamdulillah ya cerdas juga gitu no. bangga kalau jebule cerdas sampean terus mikir utang kok cek cerdas itu luar biasa Wong diutang kesunatan kang, sementing mari tawadu, tapi cuma kayak akeh Sakulo ya misalnya 10 juta, nak sampean sing melarat-melarat saruhin berohin. Rong atus sewu sabot hanya itu. Biro? <laughs> Rong atau sewu sabet. Nah sing suga-suga bapak pengusaha ya satu juta lah, sesuai kapasitasnya. Pokoknya utangku haram sak duri asetnya, ini cara fikih ya utang haram. Aset biro, mana orang juta? <laughs> Ya, berarti aset kula niku sekitar mun pinter nggih wonten anak. Kathah lah kula sekiye gedhe ngawur. <laughs> tetap gak ada lah tapi utang kula ora kada lah wedi ra iso mikir kan wong kan utang ora iso mas ya saya iki bedek tak bedek meneh lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren Sayyidina Umar berpikir trennya tuhir tetap trennya salah satu kuru itu tiga bulan tren ya apa tiga bulan tiga bulan empat bulan dikiaskan sama trennya orang idah karena ditinggal suaminya itu kan empat bulan sepuluh hari waladina tawafona mingkum nak nazwaja ya tarobas nabi anfusina arbata asyurim Asyurah Itu kan 4 bulan 10 hari pun sana ini. Berarti trennya head, ya, trennya salah satu kuruk ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyuri wa asra itu dihitung hari bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari. Faham ya? Karena pasti ada yang pecah misalnya pas mati tanggal pitulas. Ya pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17, satu bulan. Padahal nggak mulai satu Juli karena kita pasti ngitung pe pecah. Faham ya? Makanya Arba'at Asyura tetap dihitung hari bukan dihitung bulan karena kalau dihitung bulan pecahnya ruwet mereka kadang bojone mati pas tanggal pitulas kan gak mesti mati tanggal siji. Apa kowe mergo mau ngitung terus kena mati tanggal siji Pak kok ben idae gampang. Ya ora ono mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak lah. Sekarang tak baleni. Tiga kali masa suci atau masa haid itu nak aneh jek Saya kira uang hamil kan ndak idahnya melah Lalu idahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya tang bulan satu hamil berarti idah ya? sangang bulan Masalahnya ada kejadian begini, Subeah al Aslamiyah. Guys, jenenge Subeah al Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dino lahirno kila selawe dino. Jadi bojone mati ya mati tenan. Mati tiu. Pas bar mati 16 dino, kila selawi dino, subiah ngelahirno. Berarti dene idai, karena idai orang hamil, melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan karena kila 16 hari, kila 25 wes ngelahirno tenan. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Rero ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat idai digulai nopo atwalal ajalen atau ab adal ajalen digulai tren paling panjang tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus itu empat bulan sepuluh hari piye-piye ikut trennya idai wong sing ditinggal mati tren loh saya ada mengatakan tapi jari Siti Umar ora iso piye-piye iki pas mati bojone statusnya hamil nah statusnya hamil yang melebuni ayat tuh nopo Eh, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Jadi si dinaman ora iso 4 bulan 10 hari tetep idah iku bareng lahir selesai. Piye-piye dekne pas ditinggal mati sing lanang hamil berarti nak hamil idah asal melahirkan selesai. Tapi jadi sahabat sing separuh liyane, tapi wong lagi 16 dino. Allah pokoknya saya Umar wonge kotok. Meneh enam belas dino. Mbok sing lanang rong dipendem wis oleh Rabi Najar saya Umar. Parah. Ya. Saking kotoke. Piye-piye wong kok edae wa, ulatul ahmali ajaluhunna doana hamlahun. Wes. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Was berdebat gitu. Di saya ya biasa sahabat debat senajan tong ujung-ujungnya takok kanjeng Nabi. Tapi ya bebo debat sih. Karena jadi Nabi rawuh tak kok yono kok gegeran diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan subea itu sudah boleh nikah. Karena piye dengan definisi dia hamil idahnya ya melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti idahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti idahnya selesai. Jadi Nabi Subeah, dok kenapa kawin ya apa-apa." Nah contoh yang nekat masuk bareng lahirno sing lanang mati. Nah supaya terkenal lengkek panjang. Wong ceritanya ceritane sahabat protes merkut tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi nembeli kerdino wes tata arodina lirijal jan dinya kowe ku piye lagi lahirno pirang dino lagi mati kok wes engkek. Tata arodina lirijal bahasa Jawane kok wes kemanya menurut cara nih Tapi aku saya Umar kan ra iso jadi Jawa oleh mono <laughs> oleh ngetikan tata arodina apa lirijal. Oke, itu kalau pakai rasa kan nggak pas. Masak baru berapa tadi? 26 hari kok sudah idahnya selesai. Padahal tren dalam idah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan ala zaujua 4 bulan 10 hari. Oke, itu dalam rasa. Rasa, paham mungkin ya? Problemnya rasa adalah goblok. Ya. Problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contoh oh, selonton. Mana ngaji sekali ya mikir barang. Nak duit hilang ya mikir. Carane bisnis so mikir detail. Carane ngakali mikir. Barang pas fakih. Guys, iso apa? Mikir. Tawari carane mikir. Nak rauso ya, bodoni. Sing bener wakal. Ya, Begini. Idah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilabun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misalnya Sri Ojo kok contohnya Waduh, naruhin itu tahu pegatan ya, tahu keren sih. Sopo kan contohnya misalnya. Misalnya Sri Rabi nah, misalnya kok angel teman-teman. Nama paling populer. Ya, bareng di Rabi terus dipegat. Tani sawai bengi ku jadi jima. Jenenge rukun. isu tukaran dipegat. Mungkin gak kelakuan Rukin itu? Mungkin gak. Lagi irung anak, lagi hukum. Lihat contohnya ngono. Contohnya kudu nyebut jima, ini fakih harus inna wuha la yastahi napa? minal haq. Wa wahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa? Hak. Bengi mbok jima akhirnya. Wisuk tukaran. Lanangan keriting tok ora iso iblojo blojo. Gayane ngiyai jebule rantuk popo. Nah. Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai, Kang. Walhasil mangkel kan karena diungkit-ungkit kekiainannya. <laughs> Terus muni tolak tuki apa? Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut tolako zaujatahu fituhrin jama'ah fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'ah fihi. Begini di jima esok dipekan. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya rohin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak potensi jadi ono cah keriting neng petenge cah mau ada benih ya ada benih keriting ndek gedut saya itu kan karena gennya seperti itu nah lalu ini kan disebut mutolako lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolako terus karena ini mutolako syariat bikin aturan idahnya tiga kali masa suci secara madhab syafi'i atau tiga kali masa haid wes saiki Juli tanggal berapa ini sesuk 25 kita tentu punya akal punya akal ya punya akal kabeh ulama dia akal banget oleh dia akal ternyata Juli tanggal 25 Agustus 25 gak head September gak head hamil berarti berarti idai ngenteni cakriting metu paham ya nah. ternyata ndak dijimak ruhin bengine dipekat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 head. Kita tahu secara akal, secara medis nak head berarti bukti enggak hamil. Oke, berarti kita yakin enggak hamil bukti. Mungkin enggak? Mungkin. Oke, akhirnya ditambahi satu bulan lagi. Head kedua, kedua. Bisa saja sampai head ketiga. Ternyata head sampai ketiga, satu, dua, tiga, sampai tiga bulan head. Kita pastikan tidak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting rao. Nongko nak duwe anak yo ya anaknya zaud sani karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya head berkali kali berarti bersih. Orang no campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya, yo anake bojo kedua. Faham ya? Yakin ya? Berarti semangat ida adalah memastikan rahimnya bersih. Nah kalau semangatnya seperti itu, saya kita takoi sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil sangang wulan. Wes sing lanang wis mati, surusan mbek mungkar nakir wes macem-macem. Sing wedok terus nglahirno. Kan gak mungkin Nono istilatil ansab wong anake wes. Makanya hari itu juga jadi Sayyidina Umar meneh dek bojone pendem boleh cek nengo omah gue soleh kawin, mergo tetap rata terjadi ikhtilatil ansab. Lah iya lahiran pas misalnya terus dirabi ruhen kan tetap sanae ruhen Gak iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi lho kek nek hamil berarti nasabe ya wis selesai. Karena ra ono mani susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal idai wong apa hamil sanggeng lahirno ya dianggap selesai dianggap suci. Paham sih kalau maksudnya? Mulane ngaji ku yo nganggo akal barang. Lah repote wong santri sing usuk-usuk ora seneng akal ya. Senengane nganggu rasa. Kok tega lagi tinggal mati terus rabi. Iki hukum ora kok tega-teganan, iki hukum. pokoknya hukumnya idawis bar. larabi larabi urusan masing semua kok bakas rasa barang pengguna mangan kuliner tapi ono rasa-rasanan ini urusan nakal kok rasa-rasanan kadang itu kacau nah sebab itu cara hukum fikih cara pangeran guys nah ono wong rabi kok orang dijima terus pegatan ono ide itu ora ora ono lah iya kowe iku nakah tumul mukminati summa tolak tumuhuna min antamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin tak taduna. Nah ana wong mbok rabi ora mbok jima kok mbok pegat ya ora ana iddah. Lah gunane iddah kok apa ora ana kemungkinan ikhtilatil ansa. Cuma nak sing rabi ruhin terus muni ngono kita ragu <laughs> saja. misalnya misalnya terus Gus Bujuku tak pegat tapi orang tak kumpuli lu sing percaya sopo lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ana ida tapi sing percaya gundul ngene mesti <laughs> kan? tapi sajane alasan ida ini ndak ada alasan ida itu supaya gak ada terjadi dua nasab sementara orang ono sperma kan rong di kumpuli tapi nak cara kula gue ikhtiyat apa meneh rai-rai sing mun mesum wonten niku. Iku kudune kowe kudu tetep ida. Kan sing percaya sapa? Oh, kamu ken cara wong Jawa ana kucing roh gerah kok gak dipangan. <laughs> Probleme iku. Kowe yakin misale yo. Rukin yo rabi wong ayu terus muni den wis tak pegat. Gak apa-apa rabi. Wong urung tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa meneh wis rong wulan. Musuhnya aku ora percaya. Kecuali terus barakat ini koma. <laughs> Sadar terus megat. Paham ya? Nah, sekarang sampai tak bedheki. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, idahnya itu tidak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate yodok kanjeng Nabi. Mergo kanjeng Nabi tahu mutusno hukum itu pada Subeah al Asla Jadi kue muni madhab Syafi'i maknanya yo madhab sing disanat notok kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut nguniku madhab Imam Hakikote yo ya Imam Syafi'i mau nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subeah al-aslamiyah. Faham ya? Faham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam saya mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmu. Niki langsung nyebut nabi. Malah aneh, kowe roh jari sapa? Kan malah jadi pan panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Faham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka ke jari sapa? Jari TV, gelem ra gelem ke nyebut sanate sik. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh kuat tentang kampus-kampus ini. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, dia ini pinter kayak goblok. tapi ini ngomong aneh-aneh. Kok urusan pikir-pikiran? Lalu roh kanji Nabi lewat sopo. Apa roh langsung? Kan gak mungkin. Harus lewat sana. Makanya terus di tradisi pesantren sing waras-waras itu ada sanat. Mbok yang modern-modern itu, modelnya orang sanat-sanatan. Kalau yo gawok ono model Itu. Tapi nek orang Imam Sahih Muslim nak ngendikan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum. Ilmu iku agama, kowe delok agama mbok jupuk kok sapa gurune. Sapa. Misale kula de bapak Bapak kula nu hafal Quran, ngaji badola badola ngaji iki, nanti ngaji Ki Said, nanti ngaji Barwani, Barwani ngaji Mbah Munawir terus. Kita harus menyebut sanad. Ora kok terus lawaran. Kowe iso maca ngono, mbah ngrungokno sudes ngono. Kok jarene no? Sing ngrungokno pirang ayat. Ya pendak eling. Yo ya kacau. No. Makanya kita menyebut kenapa kita lam Kurina, lam yaskurilla. Wong sing ra iso matur nuwun mbek manusa ya ra iso matur nuwun mbek pangeran. Mulane pangeran ngendikan anis kurli waliwa lite. Kamu wujud karena siapa? Ya cara zahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah, tapi piye-piye kowe sing lahirno mbokmu. Ya kudu anis kurli wali lite, Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang doa. Bukan jelas gitu, melane kalau suwon ngaji gue sing tenanan, jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanat sampai Abdul Qasim Al Junaidi. Dia muridnya ini, muridnya ini. terakhir gini ke wow, Habib Al Ajmi, Habib Al Ajmi ngaji kalian Abil Hasan, Hasan Basri, Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Ali, Hasan Basri, Habib Ajmi terus sampai Abdul Qasim nabo al Junaidi. Kalau gak ada silsilah sanate. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah itibak ning Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan mau nuruti tek Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai empat bulan berapa? 10 hari karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya pokoknya idahnya 4 bulan sepuluh hari. Atau masuk definisi yang hamil idahnya melahirkan itu kan dua tag yang coro dohir berlah berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk. Hukumnya masuk wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sehingga sube al aslamiyah nggak perlu idah sampai empat bulan sepuluh hari. Idahnya adalah melahirkan. Dan coro teori semangat idah sudah benar karena semangat idah adalah apa libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya bersih. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni lah itu mari kasus. Bolak-balik kena wong bodoni iku Tapi pangeran rakenai di kena dibodoni. ini pangeran dititipno ulama. Misalnya ngeten wong bodoni sing dibahas Quran. Rohen itu kan keriting, keriting bendut terus duwe bojo Sri dipegat bengi dijima masih ada kata kata ya kemungkinannya akan besar ya bengi dijima esok dipegat oke sebetulnya Sri ini hamil mandi jima aneh rohin mandi sebenarnya hamil mana ya bareng Sri ku dake dake ku ya pikirannya ake aku nak ngaku hamil idahku sembilan bulan mereka kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak mau deh. Sehingga dia dipegat saya tanggal berapa selawe bener Juli muni khat. Ya sembuh. Saulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya onok darah ya. pokoknya muni khat. Mereka nak muni khat kan idai tiga kali masa suci, trennya kan tiga tiga kali masa apa? Suci. Aku di sini janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan idanya nunggu berapa? Sembilan bulan kan hamil pertama kan tadi bunyi di jima isuk di pegat eh pangeran gue pinter ya teman pinter deh. kemungkinan itu tinggi sekali akhirnya pangeran dia keputusan putusan gini ida itu trennya tadi tiga kali masa suci kan trennya tiga bulan bodoni sakulan nih rong konangan kan mereka sakulan hamil beora rongpati pati ketoro tapi pangeran gawe ida trennya kan empat bulan saya nak empat bulan kita beleding tau bon sehingga dia ini bodoni orang iso Meskipun aman disirami nggak nganggo apa ginjo abang bapak raiso, iso. Lha pangeran ngendikan wala yakhilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di hanya Kalau hamil ya harus bilang hamil. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang nggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti idahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura head. Yaitu pengenan harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku dak hamil. Nah, dia ini cek waras, ngeroso ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhirnya cek ngeroso iman. Sampai seperti itu Quran bakas hukum fikih, detail jelimet. Nah, saiki wong dora seneng ngaji fikih. Maca ngene cung yo ya swarga, maca ngene istighfar, harga. mana kula bu, yo saya saya kula be ung toreko ya hormat, tapi gula tetep yo ya rapati cocok. api ya apike gula rapati cocok. Tapi ndak cocok sing saling melengkapi. Gula tetep hormat, gula tetep nyucuk. Tapi ada yang fatwa gula tetep orang andil Karena ini urusan spesifik apa hukum. Oke. Karena fakta ini penting. Gue sowan wong toreko. iya gula nembe kawin tak dongakno keluargamu barokah ini. Lape kawin kapan? Januari. Nak cara fikih takok, kowe kawin waline sopo. Bapake itu Malaysia. lalu terus dulure bapake bapake ning ndi? Nggih pun mati. Dia dulur kandung. Pirang marhalah ibu Malaysia. Terus piye? seribet ribet waline sopo, Kita kok wong Ya semoga-moga barokah. Barokah piye ini sapa ora jelas barokah barokah. Wali ini lho mbah tentokno sik barokah nomor piro. Jadi ini saling melengkapi. Akhirnya sowan kita rek untuk donga, sowan aku tak amuk mau perkara. <laughs> ini enggak apa-apa, kita saling melengkapi enggak masalah. Oh kok aku melok-melok tasawuf, melok-melok koyok mursid. Ya semoga-moga barokah. Lah akhirnya ana naib ra roh wali ini ora pas sing cara syariat dianggap wali. Lain naik teng daerah keragaman Sedan ku seneng jadi naik paling enak teng mriki Gus. Wakai kiai yang kerjangkal kok kiai. Yo sing entuk gaji kuwe yang kerkangilan tak kok aku. Ya ini hebatnya Indonesia ini seperti ini ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang fakih, ada yang nganggur kok sampean itu lumayan gue konco-konco ngaji. Sehingga kita ini barokah. Ya sehingga kita ini apa? Barokah. Misalnya ada Ruhin PKJ, paling lagi kita sahut muga muka jadi kaji mabrur. namun fakir raiso wes roh no kowe manasik. gedereng Roh gue syarat rukune kaji gedereng. Nah, tak ulang rene sesuk. Nak tawaf setare kok gini Terus gue nak tawaf ra oleh mepet Ka'bah. terus sampai ngidai ini Ka'bah. Mergo sing ini tawaf ngubengi Ka'bah, ora ngijak-ngijak Ka'bah. Riyen Imam Syafi'i ngoten, anggere ana wong kaji diwamuk, ya kowe nak tawaf, minimal sangka Ka'bah iku sak meter, minimal setengah meter. Jogeman sikile menyentuh Ka'bah. Mergo nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah kowe jenenge ra muteri Ka'bah tapi menei Ka'bah. Malah nek nemuin jelas tawaf iku gak boleh menyentuh sadarwan. Sadarwan kira-kira ponda. Malah nang wong alim tawaf mesti njauhi Ka'bah. Mergo mau resiko nindai Ka'bah. Sing jenenge tawaf iku ngubengi ben aman kehubungan kabeh bikin jarak satu meter setengah nah, saya uang dora rofeke malah do semangat be tuaf nyekel kabah kadang kabah menyaan berarti tangan nih kena minyak sinalillah wa inna ilaihi rojiun mergo ora ana sing mulang mamen didongakno dadi kaji brur nah kula gak saya sampean ape kaji pamentaku nara tak uamuk ora ngarah tak dongakno sik Mesti tak takut. serah cara carane kaji. mau nak sampean nekat, pun pun faham, Waduh ya ampun. Jebule Tapi gue lagi seneng nak sama jam ngono, gugur hitop, nopo. Jadi masalah-masalah seperti ini tuh harus ada yang ngomong. Dia harus ada yang ngomong. Mereka tobat ulama itu lalladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobat ulama itu melakukan perbaikan wa bayanu melakukan penjel penjelasan. Jadi kalau hukum harus dijelaskan dia harus ngomong, nggak boleh ulama diam. Lalu kan kalau susah kaji-kaji Indonesia dulu Tapi kalau darah ini terus buatan sah buatan kang, kalau buatan ulama sing ekstrim buatan. Cuma anak kaji rasa demek Ka'bah. Ka'bah biaya-biaya ku anti minyak, Kadang minyak aja telas. Si nak buat demek berarti kayak nganggu minyak. Lain bab kaji amdan mbek sahuan, podo podo kena hukum, cek sengaja maupun lu lupa. Jadi jauhi Ka'bah. Kalau dulu kaji ini wong alim alim tak titeni wong alim saat dunia. angker kaji pas tuaf tak dulu mesti ada jarak satu meter dua meter. Karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadarwan apa pondasi Ka'bah. Nah, tapi kini terus bi, wong awam-awam nak mepet Ka'bah gak marem. Kue nak ramelok kue kabi imam rapayu ya mbah nak perhitungan ya tapi kita harus ngomong ya. Meskipun saya tidak mengatakan tidak sah, tidak tak omong. Mungkin aku pengen tawaf sing aman sah mujma aleh jauhi Ka'bah. Nah, aku pengen sah secara mujma aleh. Mohon marem. Ya jadi lah tapi nak kue jadi wong toreko ya sudah sesuai bidang kamu. Nak ono wong kaji, kemuka ya, jadi kaji. Mabrur, dan duitmu sing hilang, kemuka diganti pangeran. Amin. Sementing kata terakhir ya duitmu sing gue kaji diganti pangeran. muka-muka lipat ganda. Amin. Buan terera ra karuan. Nak kulo sebagai wong fakih bukan sakit. Kulo bolak-balik di tuan itu pada haji Gus sudah kulo beri kaji doa kaji mabrur. Dungo aku gampang, sing penting bener sih. Iku lagi ono kemungkinan mabrur. Lagi ono dungo. lana wes salah sih entah nolai jadi wali anu pramandi. Ngerasa kok kentuan no. Mabrur. Dia mau terang no. Kita ya terang no. Kowe tau manasik dereng tak no. Nak bermana manasik kadang di daerah maram takok meneh. Tapi Jokowi terus warna aku takok, takok kiai kiai kok ngel-ngel aku aku. Enak wae. Cuma sing sering salah kaprah ngoten niku nggih. Wong apa haji ora oleh kena wewangian termasuk dawuh ulama-ulama riyin jawi kiswah Ka'bah mergoiku berpotensi minyak jek Tapi gue jodarani yang menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam tidak juga kan minyak ini itu kan tidak mesti merata isowai pas yang dicekel pas yang nggak ada minyak sehingga kita tidak perlu kecangkeman terus mesti gak mesti bayar nopo dam tidak juga kan panitia minyak kan ya pekerja kan nggak nggak terus dicolok nopo minyak kan tidak juga kan atau disemprot disemprot terus kayak mendingin tapi nak disemprot kan roto gus isowai nyemprot senen nyentuhmu kemis berarti wesker kering. boyo wong yo barang kulola yo husnudon tapi saya pastikan kena kepengen aman jauhi menyentuh kiswah atau ya, Ka'bah. Paham ya? Harus ada ulama yang ngomong gini terus, wis ora populer lah. Kulo ora pengen populer. Tapi nyatanya diangkat pangeran. Do ngandel nak mbek kula. Wong fatwane jelas, ngomongnya jelas, ilmunya jelas. Senajan contoh cangkem elek tapi kan jelas. Nah bang sopan tapi jebule fatwane. Ora jelas. Gayane sopan, jebule dengan wong kaji semoga-moga engko dhuwit semoga kasih kaji digenteni pangeran. Bedane apa, Mbak? Wa minan nasi satu ya, terus wa minan sawono semune mau robana atina fid dunya ya wa malahu fil akhirati min khala orientasi orientasine dunya akhirat entek blas. Dadi ra oleh wong kaji kok mbok ndongakno sing terkait napa? Dunya. Jadi paham ya? Ini pun bersanad dok kanjeng Nabi. Jadi Imam Syafi'i ngendikan ngene ngene ngene. Terus uang kok protes, ini fakih kaji Nabi kok ini fakih Imam Safi. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Safi. Andai kan Imam Safi tidak punya guru Imam Malik, Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdullah bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini wae kulo roh. Misalnya sanat kulo dugi Sayyid Zabidi Sengarang sarah nopo. Ikhya itu orang Indonesia dekat sekali karena misalnya tadi ya Mbah Mun itu ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih, Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya jenis Ki Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya sing alim alamah namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu menangi sing aran Ihya Sayyid Murtado napa? Az-Zabidi. Mulane wong termasuk alim-alim wong sanate iku menangi sing aran napa Ithaf. Terus Mbah Munawir ketika di Mekah niku ngaji usul fikih kalian Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kabundut di putra Muhammad kecil di putra Mbah Munawir teng Jogja. Terus akhirnya ditokno betengan. Teng betengan Gus Muhammad di anak Gus Harir. Berarti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulane saat ini silsilah Zuriyah Mbah Mahfud teng Budi betengan. Terus Gus Harir dia anak jenenge Muhammad Mahfud nah berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita orang ini ben ngerti bahwa kita ini punya sanat. Nah sanat guru murid teng sarang teng lirboyo semuanya sanatnya sama. Karena misalnya Mbak Mun pernah ngaji Bakarim Lirboyo, Bakarim Lirboyo ngaji Basim Masari, Basim Masari di Mekah yang ngaji Mbak Mahfud. Sawangane yang Jombang teng Mekah tapi ketemu wong Termas. Rupa-rupane sinten? Pak Mahfud. pada pondok Lirboyo itu tetap matur nubun, mbek pada Termas. Ketika Mbak Karim kurangan stok guru niku mendek guru sangking putih Termas karena Termas lebih tua. Saya ki wong dora roh Kalau mereka manusia bisa berpikir, kita ya bisa berpikir. Ya tapi kono pikirannya waras. Kue ini rapati. <laughs> Wong Agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda, agama itu menurut pendapat sing di garis Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. faham <laughs> Itu pendapat Anda bukan pendapat agama. Nah, kalau nanti debat masalah forex, menurut saya Pak Bah, lelaki dan perempuan itu warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Nah, ya menurut Anda gak apa-apa. Saya kan bilang menurut Quran itu gak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya harus ikut Anda. Aku ora perlu bantah kowe, pendapat merang arah dadi agama tak bantah lho apa. Nah menurut Quran di zakat wisu hadil. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya ndak, yang pangeran buat saya indah semua aneh-aneh. Ibu ya pendapatmu, tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama. Kadang sing bantah kok semangat, mbok gini-gini. Ibu manusa kok bantah baru ora wis fatwa dia ndak akan menjadi agama. Sing diarani agama ya apa yang ada di Quran dan hadis. Jadi yang darani Islam ya berarti yang meyakini zakari misuhadil mana saya. Liane itu agama ramelok melok itu pendapat Anda. Faham ya kalau maksudnya? Jadi tidak perlu dibantah kamu ngono ini tidak perlu dibantah. Mohon kelar nih ya. Jadi tak kenapa kita butuh bermadhab? Karena tadi ya, kalau balik malih kok ide ya. Laulal ulama lama arofnal ambia walau lamu lama arofna robbi kalau tidak ada ulama kita tidak kenal para am iya Kalau nggak ada yang mendidik kita tentang Allah, kita pun tidak kenal Allah. Walau lamu Rabbi, lama arofna Artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru karena tanpa guru ini tidak bisa. Tentu guru yang benar sing waras, sing jelas asal usulnya, jelas sanate. Tapi tidak kudu alim banget boten. Niku nak syaratnya ngono ya repot. Zaman akhir tir ngalim boten boten kata. Pun jelas ya. Wa inna daral akhirah Sing darani akhirat tuh lahiyal hayawan. Mereka akhirat itu hakikat kehidup kehidupan. Wah, kenapa anna Suniamun wa idza tu intabau. Menuso iku turu. Ngerti nak dhuwit iku penting zaman ning donya, bareng akhirat lagi sadar sing penting ternyata sujud rukuk ning pangeran ora dhuwit. Momo dhuwit ya pentingnya nggo sangu apa iba, ibadah. Lawakan kanu ma dunia dunya alia fa idza raqibu mongko nalikane napa jenenge numpai sapa ngake fil fulki ing dalam perahu dakau mongko ndonga sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina khali ikhlasna kabeh lagu maring Allah adina ing agama ketika mereka punya masalah memurnikan doa hanya untuk Allah hanya kepada Allah itu doa tegese murnekno ing doa elayat una tegese ora ndonga sapa ngake mau sertane Allah ghairu ing liyane Allah lianahum krana satamne wong akeh ku fisid datin ing dalam kepayahan layak sifua kang ora iso buka heng sida sapa ilahu kecuali Allah Fala manat jahu mongko semangsane nyelametno sapa Allah hum wong ilal bari maring darat. idan nalikane mengkono hum te wong akeh yusriku nang lakoni sirik sapa wong akeh bihi ing Allah. Nak pas ana tok bareng wes selamat ning daratan kecangkeman. Kenapa ke slamet? Oh mau aku berusaha keras ngendhalekno kapal lewat layare tak no tak kenekno. sing mau wesra ra berkutik kecang <laughs> kecangkeman liak furu supaya ngafiri sopong ngake bima kelan ate ate nahum kang ngake kang maringi ingsun humeng wong ngake minan nikmati sangking nikmat wal yatamat ta wal yatamat ta nah kira kita nopo liak furu bima ate nahum wal yatamat ta ulan supaya seneng sopong ngake wal yatamat ta ulan supaya seneng sopo ngake sami bistimaihim kelawan kumpule wong akeh ala ibadatil asnami ing atase nyembah berhala wa ate qiraatin sisi sisi qiraah bisukunil lam kelawan sukunil lam wal yatamat ta napa wal ya tamat tahu. Buatan apa wali ya tamat tahu. Nak diwaca wali ya tamat tahu amrunu berarti fiil amar atau amar amar sing anggo lamul amri maksudnya. Maknane amru tahdid niku perintah tapi sing lulu. Cara wong Jawa napa cara mriki napa? Kau cah cilik terus kowe ora ngarepno anak minggat terus kowe nglulu. Sekono nang minggat terus karep-karepmu. Iku apa jeneng? Nglulu ya sami. Mas kono-kono mangan-mangan sak karepmu. Semono piringnya pangan pisan lho apa Sangking mangkel ya lho. Lho. Kaya kowe ngamuk bojomu, kono mulai gak kabeh. Sak omah-omah ya angkut dan pikul. <laughs> omah kok kono apa? Mikul ngono kan. Apa jenenge? Nah, sange mangkele. Apa ngelulu? Lah iku cara Arab amru tahdidin perintah tapi napa? Ngelulu. Fasofa ya alamu nama kau bakal ngerti sopo ngake akibat dari kain akibatnya mengkono mengkono barang sing wis keliwat. Ya akibatnya kufur lan tamat tok fiha Awalam ya rono orang ora angan-angan ngake ya alamu tegese ora ngerti sapa ngake. Anak ing sak temne ingsun apa iku jalan nang gawe sapa ingsun. dahum tegese gawe ing negarane kafir Mekah rupane Makkah ta Mekah. Tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentoso Mulane kula suwun ki sampeyan aja setuju nak Arab Saudi ku perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi ku haroman nopo? Amina. Nah, mulane ulama-ulama iku kadang ya rapati cocok ambek pilihane raja saniki sing milih perang mbek Yaman. Piye-piye ulama riyen fatwa kabeh wis donya geger kaya apa Arab Saudi nak iso aja melok napa perang. Piye-piye Arab Saudi iku terutama Mekah gitu tentu Mekah Medina itu disifati haraman napa amin nah, Mulane kita ikut menyesal kena Arab Saudi melok perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi itu Allah di atamahum minju ju'i wa amanahum min kau Dijamin makanannya tercukupi wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa nopo takut. mengenai rata-rata ulama buatan srek Arab Saudi perang. Senajan contoh yang perang ya teng Riyadh, teng Jeddah, tapi akibatnya akan sampai Mekah nopo Medina. Memang hingga detik ini ya nggak ada teror di Mekah Medina. Wong kemarin katanya ada bom di masjid Medina itu ya menamung teng TV. Kalau takut konco-konco kalau si mondok mereka jauh dari masjid Medina. Ternyata dekat maknanya jek kilo. Hmm. Mata nawang tenan. Wah ini dekat masjid Nah baru masa aku dekat akan naik pagar itu boleh repot. Wah, dekat desa, dekat kota gue ya beda. desa buat dolan, pun parak 10 kilo jadi parak, Mulane tak kok mun parek dalam kula kula ya bolak-balik diparani santri ngono. Jatuh Kang, mun parek Gus. Jebule jak 10 kilo, masyaallah. Dadi parek desa mek parek kutha itu, Beda. Wong priayi-priayi wong kuto, pegawe bank, wong resi-resi. Dapat masih satu kilo. Wah, masih jauh satu kilo jadi. Wong desa 10 kilo jadi dekat. <laughs> Waduh, repot ya. Wah, semuanya bahasa itu repot. Wong desa ratu di dua, dua mau agak kuat dah, piro sak juta lu. Wong kota jadi. Saya pas-pasan bapak. Uang saya tinggal puluh juta lu <laughs> pas-pasan jadi jadi <laughs> Boleh itu kan bahasa kan kacau di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kaya anak kiai di pondok, iso maca muin ora ngalim. Nak ora maca ya ana <laughs> Tapi nak kaya kiai kaya rukin wis maca mabadik fikia, takrib ngono wis. Wis jos napa? Ini nah, kan semuanya itu kan relatif. Napa? Relatif. Nah sekarang menurut saya Mekah itu ya teman Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh hajat Dibanding Amerika, Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah Londo ya tolong atau tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa-apa. Mekah Medina itu negara nggak pernah dijajah bangsa manapun, termasuk Romawi itu tidak pernah nginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekeliling Mekah itu jajahan mana saja kecuali Arab Saudi. Kayak ini semua ngono tahu tuh ngono tok sedolanan ning Bali aman terus. Kembali kerasan kerasan mulai-mulai laman negara ini tetap. Mau di Bali ini ngajak keluarga kan tetap Islami ngawur gue gue sudon. Bapak, uang sudon haram ngawur. Gitu orang kulo masalah. Timbang misalnya sing dolan ning Bali ku mau wong Belanda malah uang Bali mau ngerasa utang jasa mbek uang kafir. Baru kayak Raja Salman, oh ternyata raja Islam yo kaya napa? Kaya. Akhirnya ben wong Bali utang jasa mbek napa? Islam. Ki Bali nu sing Islam kata, Teng mriku nggih wonten wali, teng Bali nggih kata wali. Kula gadah santri tiang Bali nu saged maca Fathul Muin. Niku nak cerita kula nggih nangis. Gus wong Islam teng NTB liwat Bali, teng Jawa tanggale padha kok Bali dados ngeten sing Jawa dados ngeten. Yo nangis tenan. Teng Bali kok ono wali, yo ya akeh wong sing ziarah wali Bali. Mbok niat ziarah wali mbok ambek delok pikire ra rasa piye kata, <laughs> sing sing ziarah ning Bali ku niat wali piro nak Bali? Wali piro? Tujuh ya? Ya doa ke si ziarah rono. Muka-muka ya ziarah tenan. Ya ziarah tenan tapi melengake ambek ziarah <laughs> ya, ora roh. Ya pokoke husnudzon iku wajib. Berarti ya akeh. Akeh ziarah husnudzon ya, kok meneh akeh melengake. Itu mang kita janggal ya kadang terus Islam teng NTB sukses. NTB ini wonten Nahdlatul Waton sing dipimpin Tengku Zainuddin Sani sing deputu dadi gubernur napa? NTB niku gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi masternya master. Kita-kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya sugih dhewe gubernur ini. Liane mau ahli tafsir kiai-kiai. Sugih Itu untang udah ini pancen ahli tafsir. Kemarin pondoknya pondok Sidogiri pondok paling gede di Jawa Timur. Kenane akhir sana ngundang Majdi <laughs> mergo gubernur tapi ahli. Ya dene ora dengan kapasitas gubernur, kapasitas ahli. Terus, yo ya keren nah ngomong yo ya fase. Master ya master tafsir. putu ini Tengku Zainuddin wong NTB Islamnya sukses, wong neng kono Nahdlatul Waton kafe, Calonan pilihan langsung menang deh. Neng Bali Islam nyuwun sewu wis minoritas. Saake padahal Islam teng NTB liwat <laughs> Bali. Kan kalau kadang ya nangis gimana? Kalau nunggu santri Bali tak rumat, iso maca muin alim. Tak rumat lel ngasih nasib pemono. Dadi nek nggo lewat ya liwat Denpasar. Gowi <laughs> anak. Mulane ya anak sing digorono ya ngliwati macam-macam. Wis mbos, wis ngono pangeran kersane ngono ape apa. Sabe wis ngono kersane pangeran wis mbos. Sementing kita itu silaturahim, muasalah kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak. Banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak yang masih bisa baca Fathul Muin yang ngaji di sarang, di situ kiri, banyak. Yo fase wong sing nyemak kula. <laughs> Bali kan. Lha ki nek rene liwat dia liwat wong macam-macam iku, Gus. Yo liwat sembayangan, yo liwat wong katokan cekak macam-macam. Merem nggih boten nggih biasa mawon. <laughs> biasa maksudnya delok ratan kok jauh pikir kowe. Wong amen suudzon ya maksudnya. Dosa Kang suudzon niku. Dosa. Nah Mekah gue haruman apa? Amin. Nah, jadi kalau suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah ke ono prahara, tetap hitungannya hari. Nggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun dijajah Jepang batang tahun itu koyok tuntas Indonesia. Arab Saudi Mekah maksudnya buat nanti. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena Jeddah, Taif. Tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Tapi awalam yaro anna ja'alna napa haroman aminah. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman yang masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silahkan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang kaji silahkan ya nggak masalah. Di Kulau Suwun pokoknya Kulau Jenengan termasuk orang yang mengikuti Quran, BB, Arab Saudi, ya Mekah Medina maksudnya disifati awalam yaro anna ja'alna haroman aminah. Ya nak bahasa yang yang juz amma gini apa? Li ila fi ila fihim rihatas syita inapa wasoi fal ya'budu rabb hadzal bait la rabb hadzal bait itu siapa alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf jadi orang Arab itu dijamin gak kelaparan wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa takut terutama orang Mekah Medina Lalu kalau Madinah dalam ancaman. Nak bu imani kafir kue wong piye piye Mekah Madinah dijamin haroman Amin. Paham ya? Jadi biasa wae. Kalau nu tentang Mekah gitu bolak-balik. Kadang ono isu yang macam-macam. Ini Mekah gini-gini. Pulau terbersit percaya saja ndak Biasa dijamin haruman. Kalau misalnya kalau ada kejadian kecil-kecil yaitu golip sesuatu yang dibanding negara lain tetap ah, aman kayak dulu pernah ada tragedi hajat hajat tuh duel sama Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah tapi itu kan hanya menit bukan sampai hari nopo menit itu kan nggak masalah kan wajar lainnya bertahun-tahun Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu kasusnya Hajat dengan Abdul bin apa Zubair tapi itu menit saya ulang lagi itu hanya apa menit jadi mulanya kula suwun si kula jenengan tetap iman saya saiki masuk Arab Saudi coro zahir perang mek napa Yaman guys. Pokoknya aku yakin, pokoknya nak khususnya Mekah Medina, pokoknya anda jalna haroman aminah. Wong-wong kuras kok ora syukur mbek aku piye? Wong itu tak gawe haroman Amin. Terus Allah ngendikan, toh wayu takut tofulan dan serang sopo anasu menuso min khaulihim saking seputar penduduk Mekah. Ketika negara lain, komunitas lain di luar Mekah Madinah banyak perang, banyak penculikan yang Mekah aman. Allah yang pun ngendikan wayu takut tofun nasu min haulihim. Jelas ya, Irak perang berapa tahun coba? Mulai aku cuwilik cilikku mulai ngidol ano sadam sampai gedeng sadam sampai ngidol ano meneh sampai gedeng meneh mergo cilik ora ora apa-apa ngidolakno. Jebule ngerti sadam jahat, mangkel. Jebule timbang musuh Amerika seneng meneh bandingane wong kafir. Terus <laughs> gedeng meneh. Ya yes, yang nganti saiki. Zaman era modern sing jenengan pahame sadam perang mbek ndi? Sing mbok ilingi ya. Berdi ya mbek Iran, mbek Iran, bari mbek Iran kuat. Bariku musuh pasukan multi nasional terus musuh wong Kurdi. Lagi edisi Saddam tok wis panjang itu Syria. Lah iku Quran ngenase wa yutakhattafun nasu min khawlihim. Ketika Mekah aman, sekelilingnya enggak mesti aman. Mulane sampean kudu percaya piye-piye Mekah iku haroman apa? Amin. Nah, wis kudu iman. Nyatane liyane Mekah yo relatif gak aman. Mekah relatif aman. Soal makna ayat ini begini apa ndas pokoknya dohire maknane ngono. Setidaknya yang kita saksikan mulai zaman Nabi sampai sekarang seperti itu napa haruman aminah untuk Mekah Madinah wa yatakhattafun nasu napa min haulihim dan orang di luar Mekah itu sering ada masalah kotlan apane terjadi pembunuhannya wasabian dan terjadi napa penculikan di napa hari ini boyong napa kiamat kifat napa tawanan nggih napa Oke kun sandra bahasa modern utawa kok kiai kuno sandra barang apa budak napa wae sabian itu diboyong tanpa pamit lho digarong diculik ya diculik bahasa Indonesia mungkin mana nih Jawa kok Kotlan apa nih nih pembunuh sabjan lan penculian ini ya misalnya ngani Nak cari bangun ya, tenang cerita kalau bangun guru kula naman, Ki Jawa tukang bodoni ya. tapi orang nama ana maknane, terpaksa bodoni, sementing ana maknane ya. kalau ya Jawa kan. Contohnya nopo? omah dhuwure unta. Zaman Sayyidah Aisyah nak haji utawi tiang-tiang Arab kuno nak haji kan unta dikei omah-omahan. Kados khemah. Terus ditumpahi wong wedok ben ora kena udan, ora kena sinar matahari bahasa Arabe haudat napa? Iku ning Indonesia ora ono, tapi wong Indonesia ora mana nih haudat sekedup. lu ora ono barange kok ono. Mana nih mana jadi Bapak Ki Jawa iku tukang bodoni ya. Wati ini demi wetelu. lu ning Jawa ora ono tin yo ya kok ono maknane. Wati ini demi wet alu, Akhirnya murid Rafa menuduh demi wet alu. Mergo lo ya ora roh. Tinura ono. Pikirane murid paling alu ya. Nah, akhirnya di mana nih? Alu bareng gurune ngamuk alu cung. Lah nggih wet alu kena damel alu bah. Kok <laughs> kiai ku mau kalah. Mulane makna pegon dan resiko. Wong ana kiai maknani iku mergo kiai amatir di santri. Iku maknani wal jarodi lan lawang. Lawang ku pintu. Gurune ngelingno, cung walang, walang belalang. Lah nggih, walang sing teng lawang. Jadi <laughs> kena kiai-kiai kuno iku ruwet. Pemene pondok Lirboyo, pondok Lirboyo itu pondok Ploso be sarang benten. nah keyakinannya podok Ploso Lirboyo, guru itu nak maknani murid kudu anut. Nah, orang sombong. dikolai ya di mana nih ngentikan. Zahaba ya tindakan anus bolak-balik lah ya di mana nih? Larian Mbah Mun niku namanani ngarep kok guri di manani niku diswabet Mbah Zubair. Perkarane ngarep di manani kok guri di manani niku dianggap dianggap gak pinter. Nak Lirboyo dianggap sombong. Kalau nate nanti teng Lirboyo mbek Gus Kamil putrane Mbak Lagu Lah kan model sarang, Jadi nek ana kiai maca niku ora nih. mergo kulo ya wis pinter pasti Setengah lah paling gak wis lah. Gilirah lirik mbek santri Lirboyo, perkara ini sombong, Mungkin ini maca kok ramana nih. Jen bangun dia nak ngaji teng Lirboyo, Jadi dawuh beliau anakku sak wulan lah kudu tau ning Lirboyo. Kan maturi kulo. Akhirnya hari kedua Gus ben ora kontroversi sesuk ayo maknane. Ora kesel lah mana <laughs> terus kesel-kesel. Mana nih? Alasannya lirbo yo kitab itu dari ilmu talim talim kan al ilmu soidun wal kita batu koiduhu ilmu itu ibarat kewan sing liar lah nulis itu ibarat cancangane jadi nak dicancang kewane Melayu tapi jari Mbah Mun Mbah Zubair tapi nak nyancangi kakean mati <laughs> mergo ketekeken apa Berarti dua kiai ini sama-sama membuat statement sing pondok Lirboyo. Padahal saat ini gitu bisanan, gitu rukun sanatnya sama. Tapi memang tradisinya beda. Ini sing Dawo bangun. akhirnya ini hak ini. Santriku sing goblok lah, gara-gara mondok sarange mbebo ra nani Mergo wedi diamuk kok darani bodoh. Akhirnya raisolah, lah. Eh mbebo. Orang mana nih? Lah jebule barang nengok omah iso tenan. Itu resik. Makanya kalau untuk masa jangka jauh gue nak lirboyo. Perkara ini suatu saat nak gue utang akeh, kasus akeh tetapi iso ngorek mergo duwe makna. santri sarang nak ibu-ibu pinter jebule soben lali. di ra di mana nih? saya bingung. Lo kalau sudah dadi kiai sering disuani alumni. Gus, mana nih nih opus Lali aku jadi. Tapi udah udah rasa mana nih kok ben ketok pinter. saya <laughs> saiki lali. Jadi sama-sama dua plus minus. Resikonya mana nih terus ya tadi nanti cancang kakean gue ya mati. Tapi nara buat cancang plus. ujo. <laughs> terus terus orang pondok saya ngusul mugo dibius bius. <laughs> Lah ya kewan kan kemungkinan dicancang. Nah saiki kan bius iya, kakean yo mati bodoh jadi itu mang, tapi kalau niku setuju ya dua metode itu karena kalau nyakseni piyambak e, makno itu nak pakai guru itu ya luar biasa karena terus silsilahnya jelas makanya kalau niku ada tradisi kalau nganti saat ini niku terus saya ada tafsir jalalan sing kalau maknani gitu. maksudnya cuma kalau niku alhamdulillah ilingan jadi kalau ileng tenan tanggutek tek kalau niku kebetulan kalau rapati di masalah ingatan terus Eh, jadi kalau ramah maknani niku tetep dadi rujukan Sampai saat ini nggak berbicara-bicara tentang ini. Rian zaman ini maknanya apa guys. Kalau alhamdulillah aja. eling. Neng kita pulau ya orang ono tapi tanggung tak kula cek. Dia baru kailingan itu tidak punya masalah nopo. ingatan wau. Jadi jadi ini penting kalau cerita nopo. sampai ngono wae ya ono sanate perkara napa namu namung napa maknani karena itu tadi kita ke mana nih? wati ini lawan wet elo ya ora roh kok elo iku sekeduk. ngono ono barangnya kok ono lugote kan aneh. Kalau nggak ada barangnya harusnya Indonesia tidak punya bahasa tuh. Tapi tetap duwe. Onto ora ono ning Indonesia. Ya wong Indonesia ngerti iku jenenge apa onto. Wong di sini ceritanya wong beduwe wong Indonesia kaji diceluk man anta. Man anta kowe jenengem sapa? Pasti kowe ning arep ana unta, ngono iku jenenge unta. Lho, takoki man anta kok malah nyimpul nak ngono sing ning arep kowe iku. Lah iya wong Jawa kaji kita ditakoki man anta ngarepe ana unta liwat. Oh ngene iku jenenge. Unta. Ya wis akhire saiki ku anggere ana ngene iku jenenge unta. Wong Indonesia ku piye karepe. Tapi wong Indonesia jan keramat-keramat mulai riyen. Itu masyhur ning yone cerita guyonane kiai-kiai. Anake wong Arab iku jotos anake wong Indonesia. Anak wong Indonesia gak terima, anak wong Arab dituwabok. Bapaknya gak terima. Ngamuk mbek wong Jawa, cah cilik kok ditabok wong tuwa. Tuwa. Ngamuk bahasa Arab. Wong Jawane mengerti lah damuk. itu diterangno padha ra paham ya paham akhirnya. Lah anak anakku dia ya rata anakku dia maksudnya anakku itu dicotos. anak em akhirnya anak em tak jotos lah meni lah anakku ada ya anak em tak ada akhirnya wong apa mantuk-mantuk ngon, asal usulnya ngono Tapi mereka ada yo ya, di ada, Jadi sana bahasa Arab mau ada yo ya. ti ada, Jadi orang bahasa Arab di ada jadi tiap pondok itu punya guyonannya sendiri. Jadi mulane masyur ada anak Betawi ngaji di pondok. Gurunya menemui ah, Zaidun, datang Zaid. Roa itu Zaid dan saya melihat Nah, jam Betawi mondok pertama mendelok lawang. Eh. Delok lawang pelingan. Nah, karena Kiai Jawa Timur itu kan paling tersinggung. Nah, ono bocah diulang amen pelingan. Ustaz ngamuk. Kamu orang mana? Jakarta. Kamu tidak menghargai guru, tak terang nomen pelengahan. Habis Pak Guru bohong. Tenang ya udah dari Jakarta nyaran. Habis Pak Guru bohong. Kenapa saya bohong? Bilang saya datang, tidak datang, datang. <laughs> Makanya saya penasaran Z itu siapa kok diomongin terus. <laughs> Mereka Z Zaidun. Roa itu Zaidan. Datang Zaid. Diingetin di jenis Zaid orang takut. <laughs> Akhirnya guru ini sadar, oh cahiki cara berpikir ternyata datang saya di telok Zaid ini siapa? Akhirnya gurunya minta maaf, maaf, maaf ya. mana usah ake zaitun kami tiga contoh jahat zaitun. Roa itu zaitan. iya nak roa itu kadang contohnya dorok tuh zaitan. <laughs> dorok tuh mentung ingsun. Makanya mana kulo ini nganggo nih nggih. mana nak sampean ra tak metode sarang. nama manani ya tak anggap metode ya Nah kadang manani kadang ora berarti menguasai dua pondok besar. <laughs> berarti hebat napa? Lah nak turu berarti swali. <laughs> Makome wis swali. Mergo ayate pangeran turu. turu. Wa mana mukum manamukum billaili. Ayate Allah termasuk manusa iku iso turu. Berarti kena turu dadi ayate Allah. Sing ngono ah, dadi kiai ati gede kayak kula, dadi uripku buka repot. ora kok dulang turu gak ngregani kiai ya malah lara ati ben ora wis napa ben ora wis engko atangi dhewe Agar bubar tendang-tendang wong nggak. Senengane kok repot. Ya oke milih mana nih milih ora? Milih ora? gak ucol Mana nih? Terus ketekeken. Ini paru separuh kadang mana nih? Kadang orang afabil batili ana ta wasabyan lan apane nawane utawi boyongi dunahum ora kok penduduk Mekah. Orang-orang lain di seputar Mekah itu ditawan, tapi nak Mekah Madinah adalah orang alami orang ditawan. Nggih iman guys, pokoknya yakin nak Mekah Madinah mboten ngalami napa napa napa. Guys, pokoknya iman sing donya kacau las pokoknya yakin nak Mekah Madinah mboten ngalami napa. Umpama iya kaya zaman ceritane hajat hanya sekian menit afafil batili onoto kelawan barang batil ayi sonami tegese misale berhala yuk minuna iman sopongake masa ambek barang batil malah do percaya wa bi hilan malah kelan nikmate Allah yakfuruna ngafiri sapa ngakeh bi isrokim sebab nglakoni sirike wong akeh mosok penduduk Mekah iku cek gobloke digawe nikmat Allah aman ramatur nuwun malah nyembah berholo niku zaman riyin zaman kontak riyin Waman te sopo ela hatta tekserono wong suci kumujud azam ingkang luwih Miman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah gawe-gawe kadipan ing kedustaan. Enggak ada orang yang paling bohong kayak orang yang melakukan syirik bil billah. Di an asraka gambaran tentang nyirikno sapa wong bi iklan Allah. Manane nyirikno Allah nyembah berhala, nyembah Yesus. orang kok terus tahlilan sirik moro kuburan apa? Sirik. Ini nih contohnya sirik itu afabil batil aisonam nyembah berhala lho jenenge sirik. Nyembah Yesus jenenge sirik. Nggih orang kok kabeh wong mbok arani napa? Sirik aneh-aneh kowe. Al kadzdzaba utawa gorohno sapa wong bil haqqi kelawan barang hak. Ayin nabi tegese misale gorohno Kanjeng Nabi. Awil kitab utawa gorohno Quran. Ora ana wong dolim dibanding wong sing mendustakan kebenaran. Artinya orang yang mendustakan kebenaran cek banget ya oleh dolim. Masa ora percaya nabi, ora percaya Qur'an, anu banget dolimi lama ja'a semangsane teko sapa nabi hu engman mana nih nabi memberi penjelasan. Nah, Kata sakniki, wong ini gorono Nabi Muhammad ijek kafir tora nggak Enggak jawab mawon. Tesih. Padahal roe Nabi Muhammad lewat sopo Lewat ulama, lewat kia, kiai. mana juga man gorono kiai. nafas bener loh ya, mergo repot ya. Alisa ana ta ora ana iku fi jahanam ing dalem neraka jahanam apa maswan tempat lil kafirin akeh wong sing kafir. Atek wani bodoni pangeran, apa ora ronggone, maneh nggone wong bodoni pangeran iku sok ben ning neraka napa jahanam. E eh, makwan tegese panggonan lil kafirin. E eh, fiya tegese iku tetep ing dalem jahanam dalika uti mengkono-mengkono maswal kafirin. Ning neraka nyiatno fasilitas kanggo tiang-tiang kafir. Tawa huwa utai man sing azlamu atau man sing iftara ala wa ikadiban iku minhum iku setengah sangking kafirin. Orang yang mendustakan Allah tentu termasuk orang yang nopo kafir. Mohon titik nih. Saat ini bakas tiang iman sing tenanan berjuang. Waladina tewang wong tukang tenanan sopo ladina fina ing dalam kita. Wong sing tenanan demi aku, tenanan mulangi, tenanan ngajine, tenanan golek rezeki halal, tenanan oleh ngelakoni perintah Allah fi hakina ing dalam hak kita iku lanah diyan nahum yakti mesti bakal ngei petunjuk ingsun hum ing alladzina jahadu subulana ing pira-pira dalan ingsun iku Allah jamin nggih wong sing tenanan golek aku mesti tak tundukno dalanku nggih mulane sampean ngaji sing tenanan mesti untuk hidayat ndonga sing tenanan mesti kesempatan pokoknya apa-apa sing tenanan jahadu mujahadah mulane anggere ana wiridan disebut mujahadah tapi ora wiridan tok kan golek halal yo ya mujahada. Misalnya ki ape kaji aja wiridan tok sinau sing marai sah sing marai batal nggih iba ibadah. Dadi mujahada ora kudu wiridan tok. Misalnya ape kaji, ya sinau tawaf iku piye, sa'i piye, tahalul awal piye, tahalul sani piye. Iku ya mujahada. Paham ya? Terus ora kok wiridan tok. Semua aktivitas kebenaran yang serius itu jenenge apa? mujahadah lanah dia naum yaktine bakal nunjuk ingsun hume wong akeh subulan ing pira-pira dalan ingsun etori eh, di tekesi dalan mlaku ilena maring ingsun wong sing tenanan tak dudono dalan wa inna wa halan sak temno wa ulama al muhsinina yaktine bareng wong sing lakoni keapian ail mukminina tekesi pira-pira mukmin Manane Allah bareng piye binasri kelawan ngekei pertolongan wal auni lan tekesi ngekei bantuan kisah alami surat Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada midada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi